Beliau menyebutkan bab ini rahimahullah untuk memberikan tanbih kepada seorang muslim bahwa di saat mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa berjalan di atas tauhid dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebenar-benar pemahaman dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah mereka mengetahui bahwa tatkala mereka diberikan hidayah tersebut maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim tersebut hanya mencukupkan diri setelah dia mendapatkan hidayah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mendakwahkan kepada yang lain. Tapi dia mencukupkan untuk dirinya sendiri. Ini tidak pantas. Akan tetapi kewajiban seorang muslim yang telah mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, untuk mengajak yang lainnya, berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan nasihat yang baik dan memberikan dorongan kepada mereka untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada mereka dari bahayanya menyimpang dari tauhid dan bahayanya kesyirikan yang akan menyebabkan batalnya amalan-amalan mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah Subhanahu wa taala mengatakan Siapakah yang paling baik perbuatannya? Siapakah yang paling baik perkataannya? Dari orang-orang yang menyeru, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beramal dengan amalan yang saleh dan menyatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Siapakah yang paling baik perbuatannya, perkataannya dari orang yang berdakwah ilallah mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal yang saleh dan menyatakan bahwa aku tergolong dari kalangan kaum muslimin lalu beliau mengatakan hadza habibullah هذا ولي الله هذا صفة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته Innani minal muslimin, hadha khalifatullah. Kata beliau, ini adalah Habibullah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kejujuran. Dan mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah waliullah, ini adalah pilihan Allah. Ini adalah orang yang paling dicintai dari penduduk bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doanya. Dan dia mengajak kepada manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terima dari ajakannya. Dan dia beramal saleh dan menyatakan sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Fad'awatu ila merupakan tugas yang diemban oleh seorang muslim yang menjadi penerus dakwah para nabi dan rasul mereka lah yang akan mengajak kepada umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala umat ini. Agar kemudian mereka berada di atas jalan al-haq dan mereka senantiasa istiqamah dan sabat di atasnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang mengajak kepada al-ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Naam. Wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Yusuf. Ayat 108. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita tentang metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kaum muslimin menjadikan ayat ini sebagai mizan sebagai tolak ukur dalam menentukan mana dakwah yang hak mana dakwah yang batil barang siapa yang ingin mencontoh dan melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka hendaklah mereka membaca ayat ini barang siapa yang hendak melihat dakwahnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah mereka membaca ayat Allah azza wa jalla ini. Allah menerangkan dan memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini Allah mengatakan kul katakanlah yaitu Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada umat ini, jelaskan kepada umat ini bagaimana metode dakwahmu. Hadhihi ini yaitu dakwah yang aku mengajak kepadanya. Metode dan manhaj tariqah yang aku berada di atasnya dari ajakan kepada tauhidullah Subhanahu wa taala dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat hanya kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah inilah dakwah hadhihi perkara-perkara ini dari tauhid dan perintah untuk taat kepada Allah. Sabili. Ini adalah jalanku. Ini adalah metodeku. Ini adalah caraku di dalam berdakwah. Ini adalah keyakinanku. Katakan kepada manusia. Dan barang siapa yang tidak berada di atas perkara-perkara ini, falaisu ala sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya terdapat bagi mereka yang mengikuti sabilu Rasulullah yang mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdakwah tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah mereka adalah dakwatun batilah. Dakwah yang menyimpang. Dakwah yang sesat. Sebab kebenaran hanyalah ada dari apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau pun menjelaskan bagaimana cara beliau berdakwah. Ad'u ilallah. Aku mengajak menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya ala basiratin di atas basirah Makna al-basirah telah ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin wa habrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilm ilmu ilmu yang hak ilmu apabila disebutkan secara mutlak maka yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i. Tidak ada yang lain. Maka yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu kitab was sunnah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas basirah. Dakwah yang dibangun di atas ilmu. Dakwah yang dibangun di atas al-haq. Ana wa manittaba'ani. Aku berada di atasnya. Senantiasa menyeru kepadanya. Wa manittaba'ani dan siapa saja yang mengikutiku Siapa saja yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ciri dakwah mereka adalah dakwah ilallahi ala basirah. Berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Wa ma ana minal musyrikin dan aku tidaklah termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, kita mendapatkan berbagai macam fawaid dari satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tariqah dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya berdakwah. Sebab hanya tarekat tersebutlah yang benar. Tidak ada tariqah yang benar, tidak ada cara yang benar kecuali cara yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menyelisihi cara Rasulullah, maka mereka berada di pinggir jurang kesesatan. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim selalu memberikan peringatan dari bahayanya menyimpang dari torikahnya, dari caranya, dari metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah dan perkara Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah. Ataukah mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mencari jalan yang lain dan tidak mendapatkan pada diri-diri mereka perasaan sempit untuk menjadikan hukum Rasul sebagai hukum yang telah ditetapkan di antara mereka dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari hadis Abi Hurairah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati dakhala al jannata illa man aba." Setiap umatku dipastikan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang tidak tidak ingin masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengikuti jalanku maka dialah yang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat menyimpang dari Rasulullah, menyelisihi tarekahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat tanbih bahwa hendaklah seseorang berdakwah memperhatikan skala prioritas di dalam berdakwah tersebut. Al-aulawiyatu fi dakwah. Mana yang lebih diutamakan di dalam berdakwah? Ila Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, Wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku tidaklah tergolong ke dalam orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu senantiasa mengajak kepada tauhid. Dan ini merupakan inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Setiap mereka yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka senantiasa menyeru umatnya untuk kembali ke jalan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat tanbih peringatan agar kemudian kita harus ikhlas di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di saat kita mengemban amanah ini, kita harus meyakini bahwa yang menjalankan dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dakwah ini ikhwani fid din azakumullah bukanlah disebabkan karena banyaknya ilmu yang kita miliki dan bukan disebabkan karena pandainya kita berpidato. Bukan disebabkan karena banyaknya jumlah dan mayoritasnya kita. Bukan disebabkan karena keberanian yang ada pada diri diri kita. Akan tetapi dakwah ini, ad-da'watu ilallah, yang menjaga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara agama ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mati Apakah kita istiqamah ataukah kita menyimpang waliyadzubillah? Allah Subhanahu wa taala tidaklah dimudaratkan dakwahnya dengan menyimpangnya si fulan dan sesaknya si alan dan jauhnya si fulan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sama sekali ikhwan fiddin azakumullah bahwa tatkala kita membantu dan tatkala kita memberikan pelayanan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita amalkan. Sama sekali tidak. Apakah kita beriman? Apakah kita kafir? Tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerajaan Allah Subhanahu wa taala telah sungguh sangat sempurna tidak bertambah dengan keimanannya dan bertambahnya imannya manusia. Dan tidak pula berkurang dengan kemaksiatan mereka dan sesatnya mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita meyakini ikhwani fiddin azakumullah bahwa sesungguhnya agama ini milik Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diberikan istiqamah, diberikan keteguhan agar senantiasa berada di atas jalan Allah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikhlaskan niat kita di saat kita berdakwah, di saat kita mengajak seseorang untuk kembali ke dalam Islam yang benar, untuk kembali ke dalam ke jalan Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kita amalkan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Maka oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita dan kita jadikan amalan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab mayoritas dari kalangan manusia tatkala mereka mengajak kepada al-haq mereka tidak sekedar mengajak kepada al-haq tersebut akan tetapi mereka intifa mengambil manfaat wal billah dari ajakan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang secara zahir berdakwah dan mengajak manusia menuju jalan Allah akan tetapi pada hakikatnya mereka mengajak kepada diri mereka sendiri dan mereka mengajak untuk memperbanyak pengikutnya, memperkuat kekuatannya, dan mereka-mereka ini tidak akan lama dakwah mereka akan hancur dan akan diluntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Dan barang siapa yang ikhlas di dalam dakwah, maka akan terlihat azhar, akan terlihat demikian banyak keberhasilan-keberhasilan mereka. Apakah tatkala mereka masih hidup ataukah mereka telah mati, mereka akan tetap merasakan keberhasilan tersebut dan dirasakan pula oleh umat ini. Lihatlah bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di mana mereka berdakwah dan mereka mengajak kepada jalan Allah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana keadaan para a'immatul Islam, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik ibn Anas dan demikian pula para doa, para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab al najdi rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Kita melihat di saat mereka berdakwah dan mereka ikhlas di dalam menjalankan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala ini, wala nuzakki 'ala Allah ahadan. Kita melihat pengaruh dari dakwah mereka. Keberhasilan dari dakwah mereka terasakan baik di saat mereka masih hidup oh, dan demikian pula tatkala mereka telah meninggal mereka senantiasa mendapatkan amal jariah dari manfaat ilmu mereka yang mereka sebarkan kepada umat ini sampai sekarang kita masih merasakan dakwah-dakwah mereka. Di saat kita hendak membahas ilmu, kita senantiasa menyebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di saat kita meriwayatkan hadis beliau, kita memberikan doa radhiyallahu taala an. Demikian pula Umar bin khattab Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya. Demikian pula dakwah-dakwah para ulama. Naam, yang mereka berhasil di dalam dakwah mereka. Sampai sekarang kita masih merasakan manfaat dari ilmu mereka dan keberhasilan mereka di dalam dakwah ini. Dari sini ikhwani fiddin azakumullah, kita harus meyakini bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan jauh dari tendensi dunia, jauh dari kehidupan dunia dan mengharapkan kehidupan dunia, maka mereka itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dakwahnya dan mereka itulah yang akan berhasil dakwahnya baik di saat mereka hidup maupun di saat mereka meninggal, maka umat ini akan selalu merasakan manfaat dari dakwah-dakwah mereka. Kita melihat pula bagaimana azhar yang telah disebarkan dari manfaat dakwah dan manfaat ilmu yang dimiliki oleh para ulama di zaman ini. Al-Syeikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, ومحمد بن صالح الأثيمين والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله تعالى kita sangat merasakan pengaruh dari dakwah mereka. Kita sangat intifa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Walaupun mereka telah meninggal. Walaupun mereka telah berpisah. Dan kita terpisahkan dengan dunia tersebut akan tetapi mereka memberikan pada kita berupa warisan ilmu yang mana kita bisa memanfaatkannya setiap waktu. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, tidaklah mereka diangkat oleh Allah derajatnya disebabkan melainkan disebabkan karena keikhlasan mereka di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat ini terdapat tanbih bahwa ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang hendak mendakwahkan agama ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan umat ini agar kemudian hendaklah mereka mendakwahkannya dengan ilmu. Barang siapa yang tidak berada di atas ilmu dalam berdakwah, maka berarti mereka tidak mencontoh dan bukan termasuk di dalam orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, merupakan ciri khas dakwah ahli sunnah. Dakwah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah mengajarkan umat ini kecuali yang mereka ketahui dari ilmu. Mereka tidak mendidik umat ini kecuali dengan ilmu. Sebab Alkitab wa Sunnah kedua-duanya telah terpelihara dari kesesatan, terpelihara dari penyimpangan. Sebab Al-Haq hanya terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Dan kebenaran itu tidak terbagi-bagi. Apa-apa yang datang dari selain Al-Quran wa sunnah fal batil. Maka itu dipastikan berada di atas kebatilan. Yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan, hanyalah al-haq tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengikuti, ikutilah al-haq Balang siapa yang ingin berjalan, berjalanlah di atas kebenaran Alkitab wa sunnah. Jangan berjalan di atas orang-orang yang mereka tidak terselamat dari yang namanya kesalahan dan yang namanya penyimpangan. Oleh karena itu dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan dakwah yang terpelihara dari kesalahan. Dakwah yang terpelihara dari kesesatan. Disebabkan karena imam mereka adalah merupakan imam yang maksum yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentangnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh bagi kalian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengucapkan sesuatu melainkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Sifat-sifat ini diberikan kepada imamnya ahlu sunnah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di kalangan umat ini dari manusia ini tidak ada yang patut untuk diikuti secara mutlak, untuk dijadikan sebagai panutan secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh beliau dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Adapun yang lainnya dari da'awat, dari manhaj-manhaj dan metode-metode dakwah mereka yang mereka senantiasa menjadikan akdul wala wal bara di atas pemimpinnya, di atas partainya, di atas kelompoknya. Barang siapa yang berada di atas kelompoknya maka bersama mereka dan bersikap loyal dengan mereka walaupun mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Barang siapa yang loyal kepada imamnya, kepada pemimpin mereka, yang senang pada pemimpin mereka, maka pun mereka mencintainya. Walaupun mereka termasuk orang-orang yang paling sesat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini, khuanifidina azakumullah, kita bisa membedakan antara dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah al-firaq. Dakwah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka Tujuan mereka adalah untuk mencari pengikut. Tujuan mereka adalah untuk semakin memperkokoh partai mereka. Ataukah memperkokoh kelompok mereka. Sehingga siapa yang tidak berada di atas kelompoknya, mereka jauhi, mereka tahdir, dan mereka bersikap barok antipati terhadap siapa-siapa yang tidak berada di atas kelompoknya. Adapun ahlul hak yang menjadi mizan dan timbangan al-wala dan al-baroknya mereka bersikap loyalnya atau bersikap antipatinya mereka adalah al-haq. Al-Quran wasunnah sunnah. Siapa yang menyimpang dari al-haq? Dan kemudian kita melihat berdasarkan kacamata Al-Quran wasunnah sunnah. Lalu kemudian kita menyikapi mereka berdasarkan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alamu bisawab. Sampai di sini ya kawan yang kita bacakan dari kitab ini.